Lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tidak ada yang bisa mengetahui akan rahasia Allah tersebut baik malaikat yang dekat dengan Allah dan juga nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'ammuku wa nadaru fi dhalik zari'atul khidlani wa sulamul hirmani wa darajatul tughyani terlalu mendalam-dalami masalah hal ini itu merupakan wasilah menuju kepada kesesatan dan merupakan tangga menuju kepada hal yang melampaui batas. Fal hadar kulal hadari min dalika nadran wa fikran wa waswasatan. Maka wajib untuk mewaspadai akan hal tersebut baik secara teori dan pemikiran ataupun bisikan. Fa Allah taala tawa ilmal qadari an anamihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan ilmu takdir dari manusia atau dari makhluknya. Wanahahum an marami dan Allah telah melarang mereka dari menyelami masalah takdir. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman La yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya mengapa Allah berbuat demikian, namun manusialah mereka lah yang akan ditanya. Faman sa'ala lima fa'ala barang siapa yang bertanya mengapa Allah berbuat demikian, faqad hukum kitab, maka dia telah menolak hukum Al-Qur'an Wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin. Dan barang siapa menolak hukum Al-Qur'an, maka dia telah kafir. Ini ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimallah yang masih berkaitan erat dengan masalah iman kepada takdir. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Dr. Abdurrahman eh, Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz. Beliau mengatakan aslul qadari sirrullah ta'ala lam yattali alaihi ahadun minal khalqi. Asal takdir itu merupakan rahasia Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya atau apa yang Allah takdirkan Allah yang tulis di dalam lahul mahfud dan apa hikmah dibalik semua takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia. Kemudian malaikat bertanya, apa hikmah di balik semua itu? Allah mengatakan, ini a'lamu mala ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini Allah sampaikan kepada para malaikat yang dekat dengannya. Mereka tidak tahu apa hikmah di balik semua apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah takdirkan. Oleh karena itulah manusia tidak boleh dia terlalu mendalam-dalami tentang masalah hal-hal seperti ini, masalah gaib, masalah yang akal manusia tidak sampai kepadanya. Itu utama masalah hikmah di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia hanya mengetahui sebagian saja. Adapun untuk meliputi semua hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi dari ayat ini a'lamu ma la ta'lamun wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang atau sebuah khalifah atau khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat mengatakan, eh qalu. Mereka mengatakan bahwasanya ya Allah, mengapa atau apa hikmah engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini membuat kerusakan. Sedangkan kami bertasbih kepada memuji eh, dirimu. Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu mala ta'lamun. Eh, masalah gaib hanyalah Allah yang mengetahuinya. Wala yasihu ta'amu Tidak boleh orang itu terlalu mendalam-dalami masalah hal ini. Namun perlu juga kita bedakan antara hmm. menyelami, mendalami masa takdir yang di situ memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahaminya. Maka ini diwajibkan, maka ini termasuk iman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang jelek. Namun yang terlarang di sini yaitu melampaui batasan-batasan tersebut. Artinya melebihi apa yang sudah ada dalam nas Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Ahlu sunnah wal jamaah di antara metodenya dalam talaki ilmu yaitu mempelajari apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang di luar itu, apa yang di luar jangkauan itu, maka dalam masalah-masalah gaib maka tidak perlu apa mendalam-dalami. Seperti dalam masalah tauhid asma wa sifat, kita wajib untuk mempelajari asma wa sifat. Cuma dalam masalah kaifiyah, bagaimananya Allah, bagaimana sifatnya Allah, maka ini apa? Kita mencukupkan beriman apa adanya tanpa membagaimanakan sifat Allah. Demikian pula masa takdir. Wajib untuk kita pelajari sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah tentang bagaimana iman kepada takdir. Namun, di luar batasan itu tidak dibolehkan untuk kita mendalam-dalami. Ya, termasuk masalah hikmah di balik semua penciptaan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hikmah di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala yasihu fi, tidak dibenarkan terlalu mendalam-dalami masalah ini wa muhawalatul wusul ila haqiqatihi. Demikian pula tidak dibolehkan untuk seorang berusaha sampai kepada hakikat daripada semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin manusia sampai kepadanya. Wajib kita katakan apa? Wa ma'uti minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Semua ciptaan Allah, eh setiap harinya kita mengalami eh kehidupan ini menjalin roda kehidupan ini. Namun apakah kita bisa mengetahui semua hikmah di balik perjalanan hidup kita ini yang telah Allah takdirkan? Tidak akan mungkin manusia sanggup. Eh, makanya cukup manusia mengimani takdir, semua itu dari Allah. Allah telah mengetahui, Allah telah mencatatnya, Allah telah menghendakinya, dan Allah telah menciptakannya. Adapun eh, di luar itu wajib untuk kita menjaga diri. Kama Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW bersabda wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku apabila disebut tentang takdir maka amsiku jaga lisan amsiku tahan jangan apa melampaui batas eh bukan di sini maksudnya kita dilarang berbicara masalah takdir tidak ini termasuk rukun iman ini yang wajib untuk kita pelajari namun yang dilarang adalah melampaui batasan-batasan dalam mengimani takdir Allah tersebut. Wa ma al wusula ila haqiqatin faqad salaka al-khizlan wal hirman min at-tawfiq. Maka barang siapa yang menginginkan untuk sampai kepada hakikat daripada hikmah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menempuh jalan kesesatan, menempuh jalan yang di situ manusia terhalangi dari atau sih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ida sullamal hirman hidayah, maka dia melewati tangga dihalanginya dia mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau petunjuk cukup dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Sallam Tidak perlu untuk kita selalu mendalami yang kita tidak sampai kepadanya. <clears throat> wa balagha darajata tughyan wa mujawazatul hadd Orang itu kalau selalu menjalan masa takdir tanpa ilmu, maka dia telah melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Itla ya'lamu haqiqatal qadari illallah subhanahu wa ta'ala. Eh, karena tidak ada yang mengetahui hakikat takdir kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang mencatatnya. Allah yang menyimpan dalam lahul mahfudnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui. Ini bantahan kepada kelompok alil bid'ah yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tahu apa yang tertulis dalam Lahul Mahfud. Ya, seperti yang diucapkan oleh Al-Busiri dalam kosidahnya. Apa yang dikenal dengan kosidah Busiri, Busiri ya, dikatakan bahwasanya wa min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Di antara ilmu wahai Rasulullah adalah ilmu di dalam Lahul Mahfud dan ilmu tentang masa takdir ini adalah ucapan yang kufur yang menyekutukan Allah dengan Ar-Rasul SAW. Seolah-olah Rasul itu tahu sebagaimana Allah tentang masalah hal-hal yang yang baik. Adapun orang beriman Al-Sunnah mengatakan tidak ada tahu tentang semua apa yang Allah catat dalam lahul mahfud kecuali dia saja. Wa mahma fakkara nasu falam yasila haqiqatin. Bagaimanapun manusia memikirkan tentang hakikat takdir, tentang semua hikmah takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sampai. Karena akan manusia terbatas. Bagaimanapun kecerdasannya manusia, akal manusia tetap terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini sebagaimana juga ketahui asma wa sifat. Bagaimanapun manusia membayang-bayangkan tentang masalah, sifat Allah tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang Allah inginkan annana nu'min bi anna Allah Ta'ala alima kula Yang penting dalam masalah iman kepada takdir itu kita wajib beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu wa bahu dan Allah telah mencatatnya wa arojau dan Allah telah menghendakinya wa kau dan Allah telah menciptakannya. Ini yang wajib untuk kita imani dalam masalah iman kepada takdir. Empat tingkatan iman kepada takdir masalah ilmu, masalah catatan, masalah kehendak dan masalah penciptaan. Fahadi arba'u maratiba lil qadari. Inilah empat tingkatan dalam takdir. La buddha min istifaiha. Harus kita betul-betul mengimani semuanya. Harus kita betul-betul mengimani empat perkara ini dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup ya tidak perlu untuk kita terlalu mendalam-dalami masalah takdir tanpa kita mengetahui ilmunya tanpa kita mendasarinya dengan dalil wa illa lam yakunil insanu mu'minan bil qadar kalau orang itu tidak mengimani empat hal tadi maka dia belum bisa dikatakan orang yang beriman kepada kepada takdir kalau dia mengingkari ilmunya Allah eh, seperti kelompok al qadariyah yang dahulu atau kelompok syiah yang meyakini akidatul bada bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Orang ini dia dikatakan sebagai orang yang beriman, kufur ya ucapan ataupun keyakinannya. Ataupun kalau dia mengatakan bahwasanya ada di antara takdir manusia yang belum tercatat atau tidak dicatat Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula bisa apa? Tidak sah keimanannya kepada kepada takdir. Empat hal ini harus ada dalam iman kepada takdir wal wajibu alal muslimi al hadaru min i'malil fikri ta'ammuqan fi amil qadar. Dan yang wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah berhati-hati dari selalu memikirkan masalah takdir yang dia tidak sampai kepadanya. Karena apa kalau manusia selalu memikirkan masalah takdir tanpa dasar ilmu, maka dikhawatirkan akan jatuh kepada suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh mengapa si fulan kaya, saya kok miskin? Mengapa si fulan ya eh, mendapatkan jabatan saya tidak padahal eh, kita sama-sama dulu satu sekolah ya, eh, sama-sama suka bolos juga misalnya ya. Kok yang satu dapat jabatan saya kok tidak misalnya ya. Akan ada suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat dikhawatirkan. Ada pula nanti sampai kepada hal-hal yang ya sangat jauh daripada tuntunan Al-Quran maupun Sunnah Rasul sallallahu Wal wajib alal muslim al hadaru min i'malil fikri ta'ammuqan fi amil qadar awil istislam lil wasawis. Demikian pula tidak dibolehkan bagi seorang untuk mengikuti bisikan hatinya tentang masalah takdir ini. Hilangkan semua bisikan-bisikan asyaiton tentang masalah takdir atau hal-hal yang menyimpang dari masalah takdir ini. Waliyalam anallah taala qad hajaba ilmal qadar anil khalqi. Dan dalam seorang muslim mengetahui bahwasanya Allah telah menutup rapat-rapat masalah rahasia takdirnya terhadap makhluk-makhluknya. Sekali lagi, yang dimaksud di sini hal-hal yang manusia memang tidak sanggup untuk memikirkannya masalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dirinya. Eh dalam keadaan demikian dan demikian. Allah mengetahui semua keadaannya. Allah mengetahui apa hikmah di balik semua takdirnya. Namun manusia tidak sampai kepada hal tersebut. Maka dilarang manusia untuk terus mendalam-dalami akan hal ini. Wa nahahum an muhawalatil wusul ila haqiqatihi. Allah melarang mereka dari berusaha untuk sampai kepada hakikat rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tidak boleh ditanya Allah mengapa atau Allah tidak tidak perlu ditanya mengapa demikian berbuat demikian, namun manusia yang akan yang akan ditanya. Jangan bertanya mengapa, mengapa ya Allah engkau demikian, kau jadikan aku demikian, mengapa dan seterusnya. Ini pertanyaan yang tidak selayaknya. Ini kalau bisa kita katakan ini namanya kurang adab ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah fa'al lima yurid, berbuat apa yang dia kehendaki dan dia mengetahui semua hikmahnya. Tidak perlu kita apa? Bertanya mengapa dan kenapa Allah berbuat demikian. Adapun tadi tentang masalah malaikat, ya sudah kita sampaikan tadi malaikat itu tidak bertanya mengapa, ya. Kalau ada kata-kata mengapa ya Allah engkau berbuat demikian itu sebenarnya kurang tepat, ya. Karena di situ sebagian dikatakan bahwasanya malaikat protes tidak benar malaikat sebagaimana Allah sifati la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiati Allah Subhanahu wa taala namun ya bahkan mereka apa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di situ kata Pak ulama di antara Iman Mukasir rahimahullah malaikat ingin bertanya tentang apa hikmah di balik penciptaan manusia, bukan bertanya mengapa. Nah, ini kurang kurang tepat kalau dikatakan mengapa. Karena Allah la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia berbuat, namun mereka lah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu lil abdi an yas'ala limadza fa'ala Allah kadza. Maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk bertanya, mengapa Allah berbuat demikian? Fa inna hadza raddun ala hukmil Qur'an wa huwa kufrun mubin. Karena hal ini merupakan penolakan terhadap hukum Al-Quran. Dan ini adalah kekufuran yang nyata. Karena Allah telah mengatakan tadi apa? La yus'alu amma yas'alu. Kalau ada orang masih ngotot bertanya mengapa, berarti dia apa? Menolak Al-Quran ini. Allah mengatakan la yus'alu amma yas'alu. Amma an yuhawil al-insan ma'rifatil hikamil ilahiyah min wara'i tashri'i kada wa kada fala ba'sa bidzalik insyaallah taala. Adapun jika seseorang ingin mengetahui hikmah ya, di balik syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Misalnya di antara hikmah eh salat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mencegah manusia dari al-fahsya'i wal munkar sebagaimana yang telah tercantum dalam nas Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat di antara hikmahnya adalah misalnya menghapuskan dosa-dosa manusia untuk me Jalin hubungan yang kuat antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah kita mencari hikmah di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun itu hanyalah suatu yang dianggap sampingan saja, bukan suatu yang paling utama. Karena orang beriman ketika mendapatkan kewajiban atau pelarangan dari Allah, sebagaimana Allah firmankan, Inna maqaulal mu'minin idza du'u wa rasulil yahkuma an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman ketika diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Yang penting dalil dulu ada, dilaksanakan, kemudian hikmah belakangan saja. Hanya sekadar apa? Untuk menguatkan saja, bukan sesuatu yang paling utama. Ulama mengatakan is'alu anid dalil walatas alu anid ta'lil. Tanya dahulu apa dalilnya. Jangan tanya dahulu tentang masalah apa? Eh sebabnya Jangan bertanya dulu mengapa demikian dan demikian, mengapa Allah memerintahkan kita sholat tidak. Namun yang kita tanyakan hikmah dibalik semua itu setelah kita mengetahui dalilnya. Eh, jangan seperti sebagian orang yang ulama mengatakan mereka itu bukan menyembah Allah, namun menyembah hikmah. Karena apa? Karena mereka tidak mau beribadah sampai mereka mengetahui hikmahnya terlebih dahulu. Ini bukan sikap orang yang yang beriman. Kemudian Imam Tahawi mengatakan dalam poin yang ke-46 di sini, fahaza jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillahi ta'ala. Apa yang disebutkan tadi tentang masa takdir dan yang sebelumnya ini adalah apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang telah disinari hatinya dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah disampaikan Imam Tahawi sebelum ini khususnya masalah iman kepada takdir ini adalah sesuatu yang ada pada diri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri wali-wali Allah yaitu beriman kepada Allah dan juga kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidaklah mereka merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? dina aman yaitu orang-orang yang beriman. Beriman dengan apa? itu eh, tentunya beriman dengan rukun iman yang enam. Di antaranya iman kepada takdir. Makanya dikatakan di sini bahwasanya apa yang disebutkan sebelum ini masalah iman kepada takdir itu adalah hal yang selalu dibutuhkan oleh para wali-wali Allah yang hatinya itu disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia darajatul rasikhina fil ilmi. Dan apa yang telah disebutkan itu juga merupakan tingkatan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Eh, bagaimana dia mengimani takdir sesuai dengan porsinya. Li'anna ilma ilman. Karena ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmu kata Imam Tahawi dibagi menjadi dua. Ilmun fil khalqi maujud. Yaitu ilmu yang ada di antara makhluk di antara manusia. Wa ilmun fil khalqi mafkut dan ilmu yang tidak ada pada makhluk. Fa inkarul ilmil mawjud kufrun. Mengingkari ilmu yang ada di antara makhluk itu adalah kufur. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Wadi'aul ilmi mafkut kufrun. Dan mengaku-ngaku memiliki ilmu yang tidak ada itu adalah kufrun kekafiran wala yasbutul iman illa biqabulil ilmil mawjud wa tarki talabi ilmil mafqud dan tidaklah tetap atau tidaklah kokoh keimanan itu kecuali dengan seorang menerima ilmu yang sudah ada dan meninggalkan mencari ilmu yang tidak ada ini ucapan Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Sekarang kita baca caranya. Inna ma sabaqa dzikruhu huwa ijmalu ma yahtaj ila ma'rifatihi wal iman bihi man nawwarallahu qalbahu min auliya'ihi ta'ala. Sesungguhnya apa yang telah disebutkan ya itu merupakan gambaran global yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di sinari oleh Allah Ta'ala dalam hatinya <coughs> dari para wali-walinya. Artinya sekali lagi sama dengan tadi, para wali-wali Allah itu cirinya ini. Yaitu apa? Mengimani masalah takdir secara khusus. Demikian pula mengimani masalah rukun-rukun iman yang lainnya. Wahya Jatuh rasikhina ini, ilmi. Dan ini merupakan tingkatan orang yang kokoh keilmuannya. Eh bagaimana dia mengimani takdir sesuai dengan porsinya al mutalakina anillah khabara bil qabuli wal istislam yaitu orang-orang yang betul-betul eh, membenarkan langsung menerima kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, tidak bertanya tentang mengapa dan mengapa Allah berbuat demikian, mengapa Allah memerintahkan demikian dan demikian. Ini adalah pertanyaan yang tidak selayaknya. Kemudian katakan di sini wal ilmu nau'an. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil khalqi maujud ilmu yang sudah ada di antara manusia. Apa itu? Wahwa ilmu syariati usuluha wa furu'uha. Yaitu ilmu syariat. Ya, atau usuliha wa furu'iha. Ilmu syariat baik yang berkaitan dengan akidah, masalah fondasi agama syariat ini atau yang berkaitan dengan masalah cabang-cabang ilmu agama ini. Ini adalah ilmu yang sudah ada di antara manusia. Artinya yang wajib untuk dipelajari. Adapun yang kedua, ilmu fil khalqi mafqud, ilmu yang tidak ada pada makhluk, yaitu al ilmu qadari ladzi Allah taala an khalqi, yaitu ilmu tentang masalah hikmah atau asal daripada takdir tersebut. Ini yang Allah haramkan manusia untuk mengetahuinya. Faman angkara ilman mawjud kasara lijuhdihi binususil mawjudah. Barang siapa yang mengingkari ilmu yang sudah ada, artinya yang mengingkari ilmu syariat, maka dia telah kufur, dikarenakan dia apa? Mengingkari, menolak nas-nas yang telah ada. Makanya orang-orang tasawuf yang sudah sampai ketika tingkat marifat, ketika mereka mengingkari ya ilmu syariat, maka mereka apa? apa? Kufur kepada Allah SWT dan Islam eh, mereka mengatakan apa? Ya, ilmu syariat itu hanya untuk orang-orang apa? Yang umum, orang-orang awam. Adapun khawasul khawas, ya, orang-orang yang paling khusus, ya orang yang sudah sampai tingkat marifat tidak lagi kewajiban untuk apa menjalankan ilmu syariat. Mereka ya, menolak mengingkari ilmu syariat, tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengingkari ilmu yang sudah ada di tengah-tengah makhluk, itu di antara manusia atau ilmu syariat, maka bila telah kafir dikarenakan dia menolak nas yang telah ada. Demikian pula, wa man ja'a ilmal qadar wal ghaibi li nafsihi kafara. Demikian pula barang siapa yang mengaku-ngaku tahu ilmu yang gaib atau ilmu tenang masalah rahasia Allah dalam takdirnya, maka dia telah kufur. Dikarenakan dia telah mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala.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 Karena dia telah menyekutukan Allah di dalam masa tauhid asma wa sifat ini. Wa huwa kadzalik juhdun li nususil warida fi nisbati dzalika ilmi ila Allah taala. Kalau ada orang dia meyakini, tahu ilmu tentang rahasia takdir Allah atau masalah hadiah gaib untuk dirinya atau untuk orang lain maka dia telah kufur. Dikarenakan juga dia telah menyelisihi atau menentang, mengingkari nas-nas yang telah ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dialah satu-satunya zat yang hanya tahu masalah yang terkait walayat butul iman lil abad fayuh kamlahu bi au yabqamau illa qabilal ilmal mawjud. Tidaklah iman seorang hamba itu kuat atau kokoh atau berdiri dan dia dihukumi dengannya kecuali dia harus menerima ilmu yang sudah ada, ilmu syariat walam yuhawil al-wusu' ila haqiqatil ilmil mahfud dan dia tidak berusaha untuk mendalam-dalami masalah hal-hal yang yang gaib. Jadi, kewajiban manusia mempelajari dan mengamalkan ilmu syariat yang sudah Allah turunkan kepada nabinya dan yang telah diajarkan oleh nabinya kepada umatnya. Ini yang wajib. Yang kedua, kewajibannya meninggalkan mendalam-dalami masalah hal-hal yang yang gaib. Karena hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Namun, eh, sebagian manusia terbalik. Ilmu syariat yang sudah ada itu ditolak, itu diabaikan, dibuang jauh-jauh dari dirinya. Namun dia apa? Mengakui tahu yang yang gaib. Ya, bahkan apa? Melakukan al-kasyaf, penyingkapan sampai apa? berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh dia apa? Eh langsung berdialog dengan Allah. Langit terbelah satu demi satu sampai menuju kepada arsnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa? Orang-orang yang sudah kehilangan akalnya. Ya. Rasul hmm. SAW saja ketika Isra wal Mi'raj ya, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala memang betul berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya mereka mengatakan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah eh, kedustaan dan penipuan masal yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf ya untuk menipu umat agar tunduk patuh kepada mereka sehingga ya banyak nazar banyak kafarat, banyak ya, harta yang mengalir kepada mereka. Al-Khulafa kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini dan juga sebelumnya, kullu syai'in biqada'illahi wa qadari. Wajib kita yakini segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad alimallahu af'alal ibad. Allah telah mengetahui perbuatan-perbuatan hamba. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita lakukan besok, Allah telah mengetahui secara terperinci tidak akan mungkin meleset dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Wa alim ahla jannah Allah juga tahu siapa penduduk surga dan penduduk api neraka. Sekarang juga Allah mengetahui. Eh di antara kita ini. Ya nas Allah taala al jannah wa na'udzubillahi minan minan nar. Eh, sebagaimana Rasul telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannah aw fil nar." Kata Rasulullah, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah tercatat tertulis tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Hmm. Semuanya telah Allah ketahui. Wa kataba dzalik wa aradahu. Dan Allah telah mencatat hal itu dan Allah telah menghendakinya. Dan Allah maajil menempatkan suatu pada tempatnya. Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga karena keutamaannya. Allah masukkan penghuni neraka ke dalam neraka karena keadilannya. Wal qadaru sirallahil maktub dan takdir itu hmm. merupakan rahasia Allah hmm. yang tersembunyi. La yub la yabhas anhu salihun wa la yata'amakuna fihi. Orang-orang yang saleh, para wali-wali Allah, mereka tidak terlalu mendalam-dalami masalah takdir seperti ini. la yasbutul iman illa bitaslim lidalik. Dan tidaklah kokoh keimanan seseorang kecuali dengan tunduk patuh kepada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan. Karena poinnya masih berkisar tentang masalah iman kepada takdir. Kan tadi dikatakan misalnya kita tidak boleh eh, apa, mencari-cari tahu masalah hikmah tentang sesuatu itu ya yang dari takdir Allah itu. Tapi kadang-kadang kan ada kejadian yang misalkan kita mengalami suatu bentuk kegagalan atau seperti apa ternyata ada manfaatnya di situ Ustaz apa hal seperti itu juga yang dilarang ya Insya Allah sudah kita sampaikan tadi yang dilarang itu terlalu kita memikirkan hal-hal yang kita tidak sampai kepadanya. Artinya diantaranya meliputi semua hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita sampaikan, adapun hikmah di balik syariat Allah hikmah di balik kejadian itu terkadang kita bisa untuk apa mengambilnya. Namun ini hanya sebagian saja. Ya. Sebagaimana malaikat tadi, Allah mengatakan setelah malaikat mengatakan, ya bukankah mereka adalah makhluk yang menumpahkan menumpahkan darah? Ya, jangan kami bertasbih kepada Allah mengatakan ini adalah malah tak lama. Ini adalah batasan yang Allah berikan kepada makhluk. Ya, kita mengetahui di balik musibah itu ada apa? Hikmah. Di antaranya Allah telah cantumkan dalam Al-Quran. Kita mengetahui hikmahnya. Cuma apa? Untuk meliputi semuanya kita tidak sanggup. Ya. Sebagaimana masalah tauhid asma wa sifat. Kita hanya mengetahui Allah punya nama, maknanya seperti ini, sifat Allah seperti ini, maknanya seperti ini. Eh, namun bagaimana sifat Allah kita tidak mengetahui. Jadi semua ada batasan-batasannya. Selama batasan itu manusia sanggup, tidak ada masalah. Namun yang di luar itu manusia ya, tidak boleh untuk terlalu mendalam-dalaminya ya. ada lagi yang ditanyakan. Thank <clears throat> you. pertama berkaitan dengan masalah orang itu <clears throat> mimpi ya. Kemudian ditafsirkan mimpi tersebut. Masalah takwil mimpi atau penafsiran mimpi itu ada. Eh, bahkan dalam Sahih Bukhari itu ada khusus bab masalah mimpi. Ya. Cuma yang mentakwilkan adalah para ulama atau orang-orang yang memang ahli dalam hal ini. Kalau ulama terdahulu diantaranya yang dikenal adalah Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Ya, sekarang pun ulama-ulama al-sunnah ada yang ya menulis kitab masalah mimpi. Jadi ada yang saya ketahui Syekh Khalid Al-Ambari, ya, eh, salah seorang ya, dari masa ya, salafiyin yang menulis masalah tafsirul ahlam, tafsir mimpi. Ada kaidah-kaidahnya. Itu dipelajari. Cuma ini bukan apa suatu hal yang berkaitan dengan yang tidak. Cuma ini apa? Suatu yang sudah ada kaidah-kaidahnya dan itu ada dalam hadisnya Rasulullah wasallam, ya namun kita harus juga apa membatasi hal-hal seperti ini dalam artian yang mimpi tadi siapa yang kokom yang betul-betul dia wali Allah yang beriman takwa kepada Allah maka ini adalah ru'yatul mukmin sadiq eh mimpinya orang mukmin itu benar ya. namun apakah betul orang itu beriman ataukah tidak ini perlu perincian kemudian siapakah wali Allah itu sebenarnya Kemudian juga memastikan hal itu termasuk akan yang terjadi tidak akan mungkin. Eh hanya sekedar apa? Penafsiran saja. Kejadian pastinya atau tidak, ini tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja dari manusia ada batas-batasan ilmunya. Yang tidak boleh itu melampauinya. Ya. Adapun karoma yaitu suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Eh, sebagaimana pada zaman para sahabat Rasulullah SAW dahulu, eh, pada waktu para sahabat datang ke rumah Abu Bakar Siddiq, eh, mereka makan makanannya tidak malah habis, malah apa? Bertambah. Ini adalah karomah suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Eh, di antara wali-wali Allah ada yang mimpinya sadaqah. Eh, cuma yang pertama wali Allah enggak apa? Ya, eh, di ya promosikan terus ya anak mimpi dan mimpi anak benar Eh siapa yang mau? Iya, saya carikan mimpi misalnya. Jadi ya karomah dan wali Allah ini ada eh kaidahnya atau ada ketentuannya. Ada yang tanyakan lagi? Dan masalah tafsir mimpi ini kita katakan tadi tidak sembarangan, ya, karena sebagian orang ya kalau disuruh di sana itu ada kalau kita sekarang ini ada istilahnya klinik rukyah. Ya, di sana ada klinik tafsir apa? Mimpi. Ya, sempat e, ngetren pada waktu zaman kita di sana lagi ngetren ada istilah klinik tafsir mimpi. Dan ini yang banyak dicela oleh para al ulama. Karena tidak semuanya orang bisa mengetahui tentang bagaimana tafsir mimpi yang sebenarnya ada kaidah-kaidah yang harus dipelajari. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ahli hadis di kota di kota Madinah, mengajar di Masjid An Nabawi. Eh, ketika beliau ditanya beberapa kali di majlis beliau tentang ya Syekh, aku bermimpi demikian dan demikian, apa tafsirnya? Beliau mengatakan, ya, anak tidak tahu tentang tafsir mimpi. Padahal beliau seorang al ulama. Karena diantaranya juga apa? Meskipun tahu, namun kalau disampaikan terkadang apa? Jadi kecanduan masyarakat. Ya. Sedikit-sedikit mimpi tanya, sedikit mimpi tanya. Artinya yang ditanya apa? Mimpi terus, bukan apa? Hukum syariat atau hukum ibadah. Maka untuk membendung segala permasalahan ini ya dijawab seperti itu. Tapi tidak menafikan memang ada tafsir ini. Cuma sebagaimana kata Ali bin Abi Talib, Thalib bin nas biqadri ukulihim. Ajalah manusia itu sesuai dengan apa? Eh, pikirannya, sesuai dengan akalnya. Kalau orang awam ya dibuka lebar pintu seperti ini, ya tiap hari apa kedatangan ya ada banyak pasien yang tanya tentang masalah mimpi. Wallahu taala Eh, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan lagi. Ya, kita lanjutkan. Poin yang ke-47 wa nu'minu billauhi wal qalam. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kita beriman dengan adanya al-lauh yaitu hmm. maksudnya hmm. lahul mahfud lembaran yang terjaga wal kolam dan kita beriman dengan adanya pena yang mencatat takdir wabijami imafihi kot rukim dan kita beriman dengan semua yang telah tercatat di dalam laul mahfud tersebut falau istam al khalku kulluhum ala syai'in katabahu Allah taala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghaira kainin lam yakdiru alaih. Hmm. Seandainya seluruh makhluk, seluruh manusia mereka berkumpul, mereka bersatu untuk merubah takdir yang telah Allah catat ya. Maka tidaklah mungkin mereka apa? bisa melakukannya. Demikian pula sebaliknya, walau istama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubuhu Allah taala fihi ya- yaj'aluhu kainan lam yaqdiru alaih. Demikian pula seandainya mereka semuanya berkumpul untuk menjadikan sesuatu yang belum Allah takdirkan, yang belum Allah atau yang tidak Allah takdirkan, tidak akan mungkin mereka sanggup untuk melakukannya. Apa yang sudah Allah takdirkan tidak akan mungkin bisa dirubah apa yang belum Allah takdirkan atau yang tidak Allah takdirkan, tidak mungkin manusia bisa apa? mentakdirkannya sendiri. Eh, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jafal kolam bima huwa kainun ila yaumil kiamah. Pena, yaitu eh, pena takdir telah kering dengan catatan takdirnya sampai hari kiamat. Wa ma al abda lam yakun yusiba. Apa yang meleset dari hamba, artinya apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, tidak akan mungkin menimpanya. Wa ma'afa lam yakun yukhti'ah. Dan apa yang telah Allah catatkan baginya, apa yang akan menimpanya tidak akan mungkin meleset darinya. Manusia akan menjalani apa yang telah Allah takdirkan atasnya atau baginya. Ini ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Kita baca sarahnya. Wa nu'minu imanan jaziman wa tasdiqan laziman bi anna lauha haqqun. Kita wajib beriman dengan keimanan yang sekuat-kuatnya dan kita membenarkan eh dengan kokoh bahwasannya Allah yaitu lahul mahfud itu hakun benar adanya. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Al-Buruj, "Bal huwa Qur'anun Majid fi lawahim mahfud. Eh, bahkan Quran yang majid, yang terpuji, yang mulia itu ada di dalam Lauhul mahfud. Ya, Allah telah mentakdirkannya. Allah telah menentukannya. Wa hadzal Lauhul Mahfuz huwa alladhi kataballahu fihi maqadir al-khalaiq jami'an. Lauhul mahfud inilah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat di dalamnya semua takdir makhluk-makhluknya. Ya, sebagaimana Rasul SAW bersabda, Inna Allah kataba maqadir al-khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi khamsina fasana. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di mana Allah catat? Di dalam lahul al-mahfuz. Demikian pula dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, "Ma'asabakum min musibatin, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a." Apa yang menimpa kalian, apa yang menimpa di atas muka bumi ini tidaklah kecuali telah dicatat fi kitab ya yaitu yang dimaksud kitab Lauhul Mahfud sebelum Allah menurunkannya kepada kalian. Wa hadzal lauhul mahfuz huwa alladhi kataballahu fihi maqadir khalaik jami'an. Arti Allah itu sendiri adalah lembaran. Allahul Mahfud lembaran yang terjaga. Artinya Allah betul-betul menjaga ya takdirnya ini dalam lembaran tersebut. Dan tidak diketahui oleh seorang pun dari malaikat yang dekat ataupun rasul yang Allah utus. Adapun arti al-qalam tadi yang dikatakan Imam Tahawi Wal qalamul madhkur huwa alladhi khalaqa Allah Ta'ala wa kataba bihi fil lauhil mahfudil maqadir. Adapun al-qalam yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah ciptakan ya, kepada eh, apa yang Allah ciptakan dan Allah tulis dengan pena tersebut takdir-takdirnya di dalam lahul mahfud. Artinya Allah mencatat takdir dengan al-qalam tadi. Namun bagaimana bentuknya al-qalam itu? Ini masalah baik. Tidak boleh apa ya kita apa mengkhayalkannya. Tidak boleh kita mendalam-dalami masalah ini. Eh, semua masalah gaib cukup kita mengimani saja. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah eh, ketika mau mencatatkan takdirnya, Allah memintakan kepada kolam pena untuk menulis semua takdirnya. Namun bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Qala uktub, tulislah. Allah mengatakan kepada al-qalam, tulislah. Qala ma'aktub. Pena tersebut mengatakan apa yang aku tulis. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Ya al-qalam bisa berbicara. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya kalau Allah menghendaki sesuatu selain manusia, selain makhluk yang hidup itu bisa bicara, ya Allah ala kulli syai'in qadir. Pena ini pun apa mengatakan wa ma'aktub. Apa yang aku tulis? Allah mengatakan uktub maqadira kulli syai'in hatta takumasa. Tulislah semua takdir ya, makhluk-makhluk ini sampai tegaknya hari kiamat. Jadi semua yang telah tercatat di dalam Allahul Mahfud yang menulis adalah al-qalam. Fakulu syai'in maktubun fi hadal Segala sesuatu itu telah tercatat di dalam Nahul mahfud. Lau aradal khalqu jami'an an yaj'alu ma qaddarallahu kainan an yaj'alu ghaira kainin mastata'u. Seperti tadi, seandainya seluruh umat manusia, seluruh makhluk berkumpul untuk merubah apa yang Allah takdirkan, ya, agar tidak terjadi misalnya, tidak akan mungkin. Eh, seperti yang sudah sering kita sampaikan, masalah apa? Pawang hujan. Ya, kalau Allah sudah menentukan turun hujan, tidak mungkin ya pawang ya jangankan satu orang ya satu miliar pawang hujan berkumpul ya yang bergerak profesornya, doktornya berkumpul semuanya. Tidak mungkin mereka bisa apa? menolak air hujan. Tidak mungkin. Ya. Karena apa? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ata. Apa yang Allah telah takdirkan tidak akan mungkin bisa meleset dari manusia. Pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki jafal kolam bima huwa kainun ila yaumil qiyamah fala yataghayyar minhu syai'un. Ya, kok uh, pena telah kering, artinya sudah tidak akan mungkin bisa berubah sampai hari kiamat. Wa ma'aqta al-abda lam yakun isibah. Apa yang telah Allah catatkan bagi hambanya tidak akan mungkin bisa meleset darinya. Pasti akan menimpanya. Wa ma'asaba lam yakun yukhtiya. Dan apa yang akan eh, menimpa hamba tidak akan mungkin meleset darinya. Eh, semuanya terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya oleh karena itulah sudah sering kita sampaikan banyak sekali sebetulnya samarat buah yang bisa dipetik daripada iman kepada takdir. Seorang hamba jika mengetahui seperti ini maka tenang hatinya. Dia hanya apa berusaha. Adapun yang terjadi nanti itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah apa yang akan terjadi. Tidak perlu banyak dipikir bagaimana bagaimana seterusnya. Ya, yang penting apa? Dia sudah berusaha ikmaru fakulun miyasan lima khuliqalah. Berusahalah, beramalah, bekerjalah karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatinya akan tenang. Karena kalau dia ditimpa musibah ya sudah, nggak usah dipikirkan. Dipikirkan bagaimanapun ya sudah terjadi, nggak akan mungkin apa bisa merubah musibah tersebut. Ya, semua terhisap dari Allah Subhanahu wa taala. Wahada muqtada hadis Nabi SAW atau wa masya Allah karena wa malam yasalakum lam yakun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Wahada Muktabah hadis Nabi SAW hina kala lima Abbas radhiyallahu anhuma. Dan apa yang kita sampaikan di atas ini adalah intisari daripada kandungan hadis Nabi SAW ketika beliau berwasiat kepada Abdullah bin Abbas yaitu Rasul mengatakan wa'lam annal ummata lawistama'u ala an yanfa'uka bisin lam yanfa'uka illa bisin kot kadaballahu lakar Ketahuilah bahwasanya seluruh umat manusia jika berkumpul untuk memberikan kebaikan, manfaat bagimu, mereka tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat bagimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Walau istamau ala an yaduruka bisin lam yaduruka ila bisin qad Allah alaih. Demikian pula sebaliknya, seandainya mereka semuanya berkumpul untuk mencelakakan dirimu, tidaklah sanggup mereka melakukannya kecuali dengan sesuatu yang Allah takdirkan atasmu. Rufiatil aklam wajah fatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan telah kering lembaran-lembaran etak eh, tidak Allah Subhanahu wa taala. Yang eh, semuanya telah tercatat di dalam Lauhul Al-Mahfuz. Kita tambah sedikit lagi. Imam Tahawi mengatakan wa 'alal abdi an ya'lama anallaha qad sabaqa ilmu fi kulli kainin min Dan wajib bagi hamba untuk mengetahui bahwasanya ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu. Artinya sebelum sesuatu itu terjadi Allah telah mengetahui. Ini masih berkaitan dengan masalah tingkatan pertama iman kepada takdir tentang ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu. Ya, sebelum terjadi Allah telah mengetahuinya. Ini bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah yang menafikan ilmu ilmunya Allah yang azali. Fakat dari zalika takdiran muhkaman mubrama. Dan Allah pun mentakdirkan hal tersebut dengan takdir yang kokoh. Artinya tidak akan mungkin bisa berubah. Laisa fihi Tidak ada yang bisa melawan takdir Allah. Wala akibun Tidak ada yang bisa menentang takdir Allah wala muzilun tidak ada yang bisa menghilangkan takdir Allah wala mughayyirun tidak akan mungkin ada yang merubah takdir Allah wala naqisun tidak akan mungkin seorang pun bisa mengurangi takdir Allah wala zaidun min khalqihi fi samawati wal ardi tidak ada yang bisa menambah takdir Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi eh, semuanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan tidak bisa berubah tidak akan mungkin bisa bertambah ataupun berkurang wa dzalika min aktil iman kewajiban mengimani seperti ini ini merupakan tali keimanan wa usulil ma'rifah merupakan pondasi ya, tauhidnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala wal i'tiraf atau wal i'tirafi bi tauhidillah taala wa rububiyati dan sekaligus ini merupakan pengakuan seorang hamba terhadap tauhid kepada Allah dan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita sampaikan iman kepada takdir ini sebetulnya masih ada kaitan dengan apa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena apa eh takdir ini milik Allah artinya Allah yang mentakdirkan ini juga apa berkaitan dengan masalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya dalam masalah tauhid ar-rububiyah karena Allah yang mengatur Allah yang mencatat semuanya Allah berfirman di dalam Al-Quran alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan dia tidak memiliki anak dan dia tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya dan dia menciptakan segala sesuatu kemudian dia mentakdirkannya atau menentukan takdirnya. Demikian pula Allah berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Sesungguhnya perkara itu Allah itu telah ditakdirkan olehnya. Fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadri khatiman. Maka sungguh celaka orang-orang yang menentang ya takdir Allah Subhanahu wa taala atau yang menjadi penentang atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dikira tidak ada orang seperti ini yang menentang takdir Allah ya kalau nggak salah sudah sempat kita sampaikan ya ada seseorang ya ketika kita ajarkan iman kepada takdir dia mengatakan tidak usah kita apa bicara masa takdir ya masalah iman kepada takdir ini membuat umat eh mundur ke belakang ini ada orang lain mengatakan ucapan yang yang kufur tidak mau apa beriman kepada takdir nah, ini adalah ucapan yang yang kufur itu ada Makanya Imam Fahri mengatakan di sini, maka sungguh celaka orang-orang yang menjadi penentang bagi Allah dalam masa takdirnya. Wa ahdara linnadhari fihi qalban saqima. Dan ketika dia mempelajari masa takdir atau menyebutkan masa takdir, dia pun menyikapinya dengan hati yang sakit. Ini orang-orang yang celaka. Laqad iltamasa biwahmi fi fasil ghaibi siran katima. Dan dia mengorek dengan persangkaannya tentang masalah gaib, ya rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ini ciri-ciri orang yang apa? Yang celaka, yang binasa. Yang pertama tadi menentang masa takdir, kemudian dia ketika membahas masa takdir, eh dalam keadaan hatinya sakit, kemudian dia berusaha mencari hal yang gaib, ya. Wa ada bima qala bihi dan asima, maka dia pun kembali dengan ucapannya dalam keadaan berdusta atau banyak berdusta dan dia berdosa. Ini ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Sekarang kita baca sarahnya. Yajibu 'alal abdi an ya'lama anna Allah taala qad sabaqa ilmu fi kulli kain min khalqih. Wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwasannya ilmunya Allah itu mendahului segala sesuatu dari makhluknya Artinya tadi bahwasanya sebelum terjadi Allah telah mengetahui. Ya. Bukan seperti keyakinan orang-orang Al-Qadariyah yang mengatakan anal amra unfun bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya. Dan itu pula yang diyakini oleh kelompok Asy'ar Rafidah qatalahumullah. Eh di antaranya mereka mengatakan bahwasanya pada asalnya kata mereka Allah telah menentukan keluarnya Imam Mahdinya mereka men Imam Mahdinya versi Syiah bahwasanya Imam Mahdi itu keluar setelah eh, 40 tahun ya. kemudian setelah terjadinya pembunuhan terhadap Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma maka Allah menundanya menjadi 70 tahun apa artinya sebelumnya Allah nggak mengetahui kalau Hussein akan apa terbunuh. Ini diantara apa pelecehan kelompok Syiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu tidak mengetahui kalau Husain apa terbunuh. Makanya pada awalnya dijatah keluarnya Imam Mahdi yang mereka 40 tahun setelah tahu Husain terbunuh, dia apa? Ya, ditambah waktunya 70 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya kata mereka Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah apa? terjadi. Ini adalah bentuk pelecehan yang sangat jelas kepada Allah. Dan lebih parah dari itu, mereka mengatakan imam mereka lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata mereka, imam-imam mereka tidaklah mati kecuali dengan keinginan mereka dan kapan mereka mati itu telah bah, mereka ketahui. Ini adalah eh, bentuk sekali lagi penuhanan kepada imam-imam mereka dan sekaligus pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan sini, fa'alima kula syai'in qabla an yakhluqahu. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum Allah menciptakannya. Wa dzalika ala wajhil ijmali wa tafsil. Allah mengetahui segala sesuatu itu sebelum terjadinya secara global maupun terperinci. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa qaddara dzalika takdiran muhkaman laisa fihi ma yanqudu aw yu'akhiru. Setelah Allah mengetahui, Allah mencatatnya. Mencatat semua kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tidak ada satupun yang bisa membatalkan takdir Allah. A'yu' akhiru yang menunda takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua tepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti masalah kematian. Allah mengatakan, "Wala yu'akhirallahu nasan ida jaa ajaluha." Tidak akan mungkin ada suatu jiwa pun yang ya ketika datang waktunya kematian, dia menundanya tidak akan mungkin. Ya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Au yuzilu tidak akan so, ada seorang pun yang bisa menghilangkan takdir Allah. Au yughayyiru atau merubahnya. Au yang kusufi atau yang menguranginya atau yazid yang menambahkannya. Tidak akan mungkin bisa. La fi khalqis samawati wa la fi khalqil ardh. Baik penciptaan di langit maupun penciptaan di bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala ma Tidak ada yang berubah takdir Allah yang di langit maupun di bumi atau yang di antara keduanya. Bal kullu syai'in alimallahu taala wa qaddara wa kataba. Bahkan segala sesuatu itu telah Allah ketahui, telah Allah takdirkan dan telah Allah catat. Wa hadzal ilmu min daruriyati walawazimil iman. Pengetahuan seperti ini, ilmu seperti ini, keyakinan seperti ini merupakan ya, dasarnya keimanan. Tidak sah imannya seorang kepada takdir sampai mengimani hal seperti ini. Bahwanya Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa min usulil ma'rifati billahi ta'ala. Dan hal ini merupakan prinsip dasar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa min lawazimil iqrar bi subhanahu wa taala. Dan juga termasuk konsekuensi pengikraran seorang muslim terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala Allah telah mencatat semuanya dan Allah telah mentakdirkan semuanya. Walihada qala ta'ala fi kitabih oleh kata Allah berfirman tadi wa khalaqa kulla syai'in faqaddara taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah telah menentukan eh takdirnya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura dan bahwasanya perkara Allah itu telah ditakdirkan olehnya. Fakulu syai'in alimallahu ta'ala kama yakun. Maka segala sesuatu yang Allah ketahui itu pasti terjadi sesuai dengan apa? Yang Allah ketahui. Eh, misalnya yang hadir di sini telah Allah ketahui misalnya ya ada 40 atau 50 eh, maka yang terjadi juga demikian tidak akan mungkin bisa meleset wa kataba dzalika fil lahul mahfuz setelah Allah ketahui Allah tulis dalam di dalam tulis oleh dalam lahul mahfuz wa arada wa khalaqahu filan kemudian Allah pun menghendaki untuk terjadinya ya. dan Allah menciptakannya wa kullu man khasama Allah taala fi qadarihi wa kadzdzaba bi syai'in min dzalik fal wailu lahu id angkara ilma rabbi taala wa qudratahu maka setiap orang yang menentang Allah di dalam masa takdirnya yang mendustakan sedikit pun dari takdirnya maka kecelakaan kebinasaan baginya karena dia telah mengingkari ilmunya Allah dan takdirnya atau kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul liman nadhara fil qadari biqalbin marid. Dan sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang membahas masalah takdir dengan hati yang sakit. Eh, sehingga apa yang muncul ada suudzon kepada Allah, yang muncul adalah kufur kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fadalla an ma'rifatil haqqi was Dan dia pun apa? Eh tersesat dari kebenaran atau mengenal kebenaran dan dari mengena, e, mengenal atau dari kebenaran itu sendiri. I'tamada al-awhamil marida fi fasil ghaib wa timasi siril maktum alladhi satara Allah taala an jami' khalqi. Eh kalau orang itu mendalam dalam masalah takdir atau menyikapi takdir dengan hati yang sakit, maka dia telah berpegang dengan al awham prasangka-prasangkanya yang eh tidak benar dalam membahas masalah hal yang gaib apa yang Allah rahasiakan dari makhluk-makhluknya. Wa mahma qala fil qadari fa sawfa ya'udu min dhalikal qawl wa yusbihu kadzaban id inna lan yasil ila haqiqatil qadari abadan. Bagaimanapun seorang itu berbicara masa takdir tanpa ilmu, mendalam dari takdir tanpa ilmu, maka hasilnya dia adalah sebagai seorang yang pendusta yang tidak mungkin sampai kepada hakikat takdir selama-lamanya. Wakat qad ba'a bil ismi haitsu iltamasa ilma ma hudra anhu ilmuhu dan dia telah membawa dosa dikarenakan dia mengorek-ngorek ilmu yang dilarang untuk dia mempelajarinya eh, ilmu ilmu yang gaib wa umira bil kasfi anfasi wa muhawati kasfihi dan dia pun sebetulnya diperintahkan untuk menahan diri dari selalu mendalam-dalami masalah takdir tanpa ilmu kesimpulannya al-khulasah yang pertama allahu hakun. Lahul mahfud itu hak ada. Ya. Wajib kita yakini. Wal kolamu hakun. Adanya pena yang mencatat takdir itu hak. Ini masalah gaib. Ada dalilnya kita yakini. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam. Wa kullu syai'in masturun qabla al-khalqi. Segala sesuatu itu telah tercatat sebelum penciptaannya la yuzadu fi wa la yanqusu wa la Atau la yuzadu fi tidak ditambah, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, tidak bisa dirubah sama sekali. Wa kullu muradillah yanfudu ala rahmi jamil khalqi. Semua keinginan Allah pasti terjadi meskipun makhluk semuanya meskipun tidak menginginkan. Meskipun seluruh umat tidak menginginkan, namun kalau Allah menginginkan pasti apa? terjadi ma amruhu ida arada sayan an yaqula lahu kun fayakun. Pasti terjadi kalau Allah apa? menghendaki. Karena makhluk la haula wala kuwata illa billah. Tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya rasa ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan tafadhol. Iya belum ada Al-Qalam atau Al- Al-Arsh apa? Lahul Mahfud ya kalau dalam nas tadi jelas yang ya di kata Nabi Sallam adalah Al-Qalam eh pertama kali yang Allah apa yang kita kan adalah Al-Qalam yang dijadikan eh, perdebatan antara para ulama sejak dahulu sampai sekarang yaitu tentang masalah mana yang terdahulu, eh, mana yang terdahulu arus atau al-qalam. Ya. Yang rajih wallahu alam al ars lebih dahulu dibandingkan al falam. Ya, di, dengan dalil bahwasanya ketika Allah mengatakan innallaha kataba ah, ketika Rasul mengatakan innallaha kataba maqadil khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal arda bi al alfasana ada lanjutannya wa kana arsyuhu alal ma. Sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluk itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan arsnya Allah ada di atas air sebelumnya itu. Artinya ya setelah ars baru ada al-qalam. Namun ini adalah ya perselisihan yang tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. wa a'lam. Ya. Eh, berkaitan dengan takdir. Eh, ada suatu riwayat eh, riwayat ketika Umar radhiyallahu anhu itu mau berangkat ke negeri Islam di mana Ah, ada informasi bahwa di sana ada penyakit lalu Umar itu kembali nah, itu katakan bahwa mencari takdir yang lain ya. semua mau itu yang pertama yang kedua bagaimana antara uh, uh, dengan doa apakah di dalam lahir wakut itu bisa uh, mempengaruhi bahkan merubah uh, uh, apa dengan adanya doa iya. mohon penjelasan iya yang pertama berkaitan dengan masalah kejadian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah ketika beliau pergi ke Syam, kemudian beliau disampaikan berita bahwasanya di situ ada wabah penyakit. Ketika bermusyawarah dengan para sahabat, ada seorang sahabat yang membawakan hadis bahwasanya kalau suatu tempat itu ada taun atau ada wabah penyakit tidak boleh masuk ke dalamnya. Namun yang sudah ada di tempat itu tidak boleh keluar maka ketika beliau tidak jadi, ya tidak jadi untuk masuk ke tempat tersebut, beliau mengatakan kita ya lari dari takdir kepada takdir yang lainnya. Artinya kita tidak lari dari takdir, artinya dari kenyataan yang ada, yaitu apa? Adanya penyakit, bukan berarti kita takut, cuma ini adalah hadis. Dilarang untuk masuk ke tempat tersebut. Ya, kita lari dari takdir kepada takdir yang lainnya. Eh, kita lari daripada penyakit ini, kita lari kepada takdir yang lainnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ketika kita keluar daripada tempat tersebut. Ini maksudnya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah apakah doa itu bisa merubah takdir. Ya, memang ada hadis yang berbunyi, La yarudul khaba ila doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Cuma dijelaskan para ulama, secara kaidah asal seperti yang kita sampaikan tadi yang di dalam lahul mahfud tidak akan mungkin bisa berubah. Namun maksudnya itu sebetulnya doa itu sebenarnya sudah ada dalam lahul mahfud. Ya, orang itu misalnya sudah sering kita sampaikan orang itu awalnya ya, miskin misalnya. Kemudian dia bekerja, kemudian dia berdoa, kemudian dia menjadi kaya. Rentetan kehidupannya ini sudah apa? Ditulis di dalam lahul al mahfud. Dan di antara dirubahnya keadaannya karena apa? Ada usaha doa dan apa? Amal perbuatan tersebut. Karena Allah telah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasib dirinya. Di antara merubahnya apa? Dengan dia bekerja dan berdoa. Eh semuanya ini telah tulis dalam lahul al-mahfuz. Yang sudah ditetapkan ini tidak akan mungkin bisa berubah. Namun ada hukum sebab akibat dunia fakir dengan doa dia menjadi apa? Kaya misalnya setelah dia berusaha. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan Ya. Jadi belum penjelasan yang Fajwa Quran di Filawi masjid Ya. Di dalam surah Al-Buruj tadi Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada di dalam Lauhul Mahfud. Ini yang dimaksud bahwasanya penyebutan Al-Quran ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mau atau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam lahul mahfud ini kan menulis semua takdirnya. Eh, di antaranya Allah akan menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, bukannya Al-Quran itu ya dari awal sampai akhir tertentu dalam lahul bukan. Jadi penyebutannya saja ada dalam lahul al-mahfud. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Iya. Yang mana nih oh, ayat dua? Hah? Yang di luar dulu, yang di luar dulu ya. Yang di luar, tafadhol. Kurang jelas suaranya. Halo. Ya. benar hari ini menunjukkan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah yang Maha Esa? Iya mungkin yang di luar ini sinyalnya kurang. <laughs> Ada apa? Ya, jadi untuk yang akan datang jajannya ditunda dulu aja bang. Iya sudah kita sampaikan bahwasanya pendapat yang rojeh, yang kuat, yang saya pegang sampai saat ini bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al arsh ya. adalah al arsh karena dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya arsh itu lebih dahulu dibandingkan penciptaan al kolam itu sendiri jadi, namun ini adalah perselisihan yang tidak layak untuk dibesar-besarkan karena ini adalah eh, sama-sama ada dalil dan itu ada contoh perselisihannya dari kalangan para al ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi yang tanya kan? Ya, yang belakang tadi. Harus apa? Yang ini beriman ke takdir. Iya. Iya. Salah satunya adalah mengenai kematian. Iya. dan saya baca di ringkas atau tafsir itu tidak ada saja stop gitu ya jadi penjelasannya bagaimana ya yang pertama berkaitan dengan masalah kisah-kisah tadi sebelum kita mensalah sebetulnya sebagaimana kaidah para ulama asbitil arsha tumangkush eh kokohkan bangunan rumahmu sehingga sana rumahmu sebelum engkau apa ukir eh, jangan rumahnya belum dikokohkan, sudah dia apa? terlebih dahulu. Itu kaitannya pak ulama dalam mensarah hadis atau kisah. Ya, ketalkan, e, beritahukan dulu sahih atau tidaknya, baru kita apa? Salah. Jadi sementara ini kita nggak bisa mensarah hadis tersebut. Masalah apa? Kisah Khidir. Karena yang sampai sampai sini kita yakini seandainya Khidir itu masih hidup pada zaman Rasulullah SAW, pasti beliau akan baiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dan beliau akan ikut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu riwayat perlu dipertanyakan kesahihannya. Ya, jadi harus dicari dulu karena tidak mungkin kita mensarah tanpa tahu riwayatnya sahih atau atau tidak. Wallahu taala. Ada lagi yang tanya kan? Ya, maaf berkenaan dengan takdir Ustaz. Eh, bagaimana seorang hamba yang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah dalam hal ini tauhidnya benar insya Allah ya. dan selalu itibar kepada Rasul dan eh, sunnahnya Rasul ya, ya. sahabat. Bagaimana kalau dia senantiasa husnudon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka mengimani segala sesuatunya apa yang telah di disunahkan oleh Rasul. Apakah yang demikian itu tidak berlebihan? Mohon keterangan Intinya bagaimana hukum selalu berhusnudon iya. ya khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada apa yang Allah takdirkan kepada kita atau yang Allah syariatkan kepada kita ini hukumnya wajib eh bukan boleh berlebihan memang harus kita husnudon dalam semua takdir Allah dalam semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang Allah takdirkan insya Allah pasti akan ada baiknya. Meskipun secara sepintas kelihatan ini musibah, kelihatannya pahit rasanya, namun insya Allah itu lebih baik daripada apa? Tidak seperti itu. Demikian pula dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua syariat Allah itu tidak menyulitkan kita, semua itu mudah bagi kita. Tinggal kita yang saja melaksanakannya dengan lapang dada. Ini artinya apa? Kita harus husnudzon kepada masalah takdir Allah, masalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Intinya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diwajibkan. Ini yang diwajibkan bukan berlebih-lebihan. Ya, ada lagi nanya enggak? perkataan gaib itu ada dua macam. Gaib yang nisbi, yang relatif, dan gaib yang mutlak. Gaib yang nisbi itu yang sebagian orang tidak mengetahui, sebagian yang ada yang mengetahui. Contoh misalnya, kejadian di jalan raya sana. Kita nggak mengetahui kan? Ada yang tahu apa yang terjadi di jalan sana? Ya, mungkin ada yang tahu ada mobil yang lewat misalnya. Insya Allah ini ya bukan kepastian ini sudah maklum lah sudah. Namun apa yang terjadi di sana mungkin sempat lewat tidak tahu berapa jumlahnya. Intinya ini gaib yang relatif yang nisbi. Kita yang di sini nggak mengetahui, namun yang di sana apa? Tahu. Ini gaib yang nisbi. Nah, kita yang di sini dilarang untuk misalnya yang meramal-ramalkan hal-hal seperti itu yang kita di luar jangkauan. Namanya apa? Meyakini diri kita tahu yang gaib. Eh meskipun ini gaib yang apa? Yang nisbi ada lagi apa yang mutlak gaib yang mutlak misalnya tentang masalah ya kejadian hari kiamat Allah mengatakan ya yas'alunaka anisa ati ayana musa kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Katakanlah, kul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah bahwasanya ilmunya itu hanya di sisi Rabbmu la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidaklah tidaklah dia memberitahukan tentang kapan atau tidak ada yang mengetahui kapannya hari kamu itu kecuali dia saja itu Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Yang mutlak, tidak seorang pun yang bisa mengetahui, baik malaikat ataupun para al-anbiya. Jadi kalau masalah gaib yang nisbi tadi, ya, kemudian kita meramalkan dalam artian ya masalah ya seperti tadi ada mobil dan sebagainya ada masalah ya, karena memang eh, kejadian apa kebiasaan seperti itu eh, seperti ada mendung ya, kebiasaannya apa turun hujan itu segala ramal itu pun apa tidak pasti demikian pula sekarang ada alat USG yang mendeteksi masalah janin dalam perut seorang ibu misalnya itu kata ulama tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan bahwasanya ilmu tentang rahim seorang ibu itu di sisi Allah. Wa indahu ilmu sa'ah, wa yunazzilu ghaitha, wa ya'lau ma arham. Dialah Allah yang mengetahui apa yang di rahim. Yang diketahui dokter, kata para ulama, tidak bertentangan dengan yang di ya dikatakan Allah Taala tadi. Karena yang diketahui dokter itu hanya sebagian kecil saja. Hanya bisa mengetahui laki perempuan dan seterusnya. Itu pun apa? Banyak yang meleset juga. Ya. Adapun yang Allah ketahui itu maksudnya apa? Yang terperinci. Demikian pula di antaranya apa tentang masa nasib daripada sang janin tersebut. Tidak bisa diketahui oleh dokter kapan dia akan mati. Ya. Jadi ini hanyalah perkiraan yang <clears throat> nisbi saja, namun tidak bisa apa menyamai dengan apa yang Allah ketahui dalam lahul mahfudnya. Wallahu a'lam. Oh, ya boleh kan nggak bertentangan. Ya. demikian juga masalah perhatian cuaca tadi. Ya, secara ilmiah. Ya, ada yang bertanya lagi. Ya, saya rasa cukup sekian. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.